tersebut mengenai untuk meringkaskan cita-cita kita dan juga mempersiapkan kematian kita sekalian. Kita pada pagi hari ini siapa yang berencana untuk mati lampu? Enggak ada yang berencana untuk mati lampu. Dan ini kejadian ini sama seperti datangnya kematian. Ada orang yang berencana datang kematian. Dia udah persiapkan. Siapa di antara kita yang hadir sini udah siap kafan? Enggak ada yang siap kafan. At, jangankan di sini saya yakin kagak ada yang bawa kafan. Yang siapkan kafan di rumahnya sedikit, mungkin ada beberapa orang, tapi kagak semuanya. Ketahuilah bahwasanya kematian tersebut Kata Imam Al-Ghazali, kematian itu ketika datang tidak memilih datang di waktu tertentu, di jam tertentu, atau dalam keadaan tertentu. Yang jelas dia mesti datang, wajib datang, harus datang. Ketika dia datang, nggak ada berita. Kalau mati lampu kadang masih diumumin, besok PLN mau matiin lampu. Kecuali kalau ada kejadian-kejadian mendadak kayak sekarang, tahu-tahu mati. Tapi kalau kematian nggak ada beritanya, tahu-tahu datang daripada kematian tersebut, datang ajal tersebut tanpa berita. Nggak nunggu kita bangun tidur dulu baru mati, nggak nggak harus. Kematian kalau datang, kalau tamu datang, oh tuan rumahnya lagi tidur, tunggu bangun. Tapi kalau kematian Nggak tunggu tuan rumahnya. Mau dia lagi tidur, mau dia lagi bangun, mau dia lagi di kamar, mau dia lagi di kamar mandi, mau dia lagi di majelis, kapanpun mesti datang kematian tersebut. Ketika udah tiba waktunya, nggak bisa maju semenit, nggak bisa mundur. Nggak bisa ditunda sedetik, sedikit pun juga, nggak ada. Dan karenanya kita harus selalu siap untuk menyambut kematian tersebut. Wal Imam Abdullah bin Alul Haddad rahimahullah Beliau menjelaskan orang yang cita-citanya pendek, yang rencananya pendek, selalu bersiap untuk kematian, otomatis amalannya bakalan bagus. Sebab kematian la yuzkaru fi galilin illa kasarah, wa la yuzkaru fi kathirin illa gallalah. Kematian tidak diingat, tidak disebut dalam sesuatu yang sedikit, melainkan yang dikit jadi banyak. Tidak disebut kematian dalam sesuatu yang banyak, melainkan hal yang banyak itu menjadi sedikit. Apaan yang banyak, apaan yang dikit. Kematian tidak disebut. Di dalam rencana cita-cita yang banyak. Wah, saya berencana tahun depan, 10 tahun lagi, pembangunan jangka panjang. Saya rencana bangun ini, bangun ini, bangun ini. Terus ingat, ente besok mati. Yang banyak jadi apa? Rubah, bongkar semuanya, siapin untuk besok kematian. Tidak disebutkan kematian dalam rencana yang banyak, cita-cita yang banyak, melainkan membuat mencukur habis, dibotakin tuh cita-cita, habis sudah. Dan tidaklah disebut kematian dalam sesuatu yang sedikit, apaan? Amalan yang dikit. Sholat dikit, puasa dikit, sedekah dikit, ibadat dikit, hadir majelis dikit. Ketika dia ingat mati, melainkan jadi banyak. Jadi banyak zikir, jadi banyak sholat, jadi banyak sedekah, jadi banyak berinfak. Nah karenanya kita diperintahkan untuk selalu mengingat kematian dan bersiap untuk kematian tersebut. Jangankan untuk kematian, persiapan untuk mati lampu aja. Udah disiapin kata Habib Ali genset dua biji. Untuk mengantisipasi mati lampu. Genset dua biji. Tapi kalau udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Hatta punya jensa 10, ya, emang mesti mati, mati juga. Nah, kita sekarang kalau mati lampu masih bisa diantisipasi. Itu pun juga kalau antisipasi kita kagak tidak terjadi hal-hal yang menggagalkannya. Tapi kalau kematian udah nggak ada antisipasi. Nggak bisa dicegah tidak bisa kita lolos daripada kematian. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulagikum. Ketahuilah kematian yang kalian kabur darinya, yang kalian antisipasi kematian tersebut, tetap aja mesti ketemu, mesti kena, mesti dapat. Jangankan orang biasa, dokter mati. Dokter mati. Tukang mandiin jenazah mati. Tukang kubur mati. Semuanya mati. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah taala wafat dan meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan mereka semuanya bakalan meninggal dunia. Karena itu ayo kalau kita udah meninggal dunia, Apakah duit kita, ATM kita masih laku di alam sana? Apa kira-kira surat tanah kita masih laku di sana? Apakah ketika kita meninggal dunia, mobil kita manfaat? Buat kita di alam sana, rumah kita yang gedong. Oh, saya dapat jabatan tinggi, saya jadi caleg, tapi mati. Masih manfaat? Kagak berguna. Dan orang ketika dia udah meninggal dunia, Tanyakan kepada dia orang yang lagi sekarat. Pak, mau jadi caleg sekarang? Dia lagi sekarat, nyawanya ditenggorokan, Udah nggak kepikiran begitu. Orang kalau lagi sekarat tanya, Pak, tanahnya saya tawar dia jadi sekian. nggak kepikiran. Orang kalau udah meninggal dunia bagi dia udah kagak ada yang penting lagi. lah jabatan penting. Wala kedudukan penting Wala dunia harta tempat tinggal penting. Nggak ada yang penting kecuali sholatnya, puasanya, zikirnya, sedekahnya, infaknya, hadirnya di majelis kayak begini. Itu yang penting. Orang yang udah meninggal dunia, ini andai. Andai orang yang udah meninggal dunia bisa balik ke dunia. ahli kubur bisa balik. Mungkin gak tuh? Nggak mungkin. Tapi seandainya mereka diizinkan untuk kembali ke dunia, kira-kira apa yang bakal mereka lakukan? Wah, saya tahu. Mereka bakal mencalonkan diri jadi pemimpin. Ah, bakal daftar. Ya, oh saya dulu waktu hidup di dunia belum sempat beli mobil, saya mau beli mobil. Waktu hidup di dunia belum sempat bangun rumah mewah, saya mau bangun rumah mewah. Waktu hidup di dunia saya belum sempat melakukan, belum sempat kawin lagi, mau kawin lagi. Gak bisa. Mereka ketika balik dunia bukan itu yang mereka pikirkan. Allah Ta'ala cerita. Seandainya itu orang ketika udah menyaksikan ajal yang datang, mereka diizinkan untuk menunda ajalnya, untuk kembali ke dunia, maka mereka akan berkata, Laula akhartani ila ajalin garibin fa'asaddaga wa akum minas salihin. Coba tolong tunda nih ajal, kembalikan saya di dunia. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa gailuha. Ya Allah pulangin saya, saya mau beramal soleh. Ya Rabb tunda nih ajal, saya mau sedekah. Dan saya mau jadi orang soleh. Tapi udah kagak bisa ditunda lagi. Mereka kalau ahlul barzakh bisa kembali ke dunia, mereka bakal banyak hadir majelis kayak begini sebab mereka tahu pahalanya gede banget. Kalau mereka bisa balik ke dunia, engkong kita, keluarga kita, mereka bisa balik di dunia. Pertama yang mereka lakukan, saya mau hadir majelis kuitang. Kenapa? Pahalanya gede banget. Begitu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Orang ketika dia meninggal dunia bakal tahu betapa besar kadar subhanallah betapa hebat, betapa berharganya kadar satu ucapan Alhamdulillah. Betapa amat mahal dan berharganya ucapan Astaghfirullah. Betapa luar biasanya ucapan La ilaha illallah. Betapa ampuhnya satu kali ucapan salawat atas Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi mereka nggak bisa lagi ngucap. nggak bisa lagi sedekah. Hatta mereka udah balik ke dunia juga harta mereka udah kagak ada, udah jadi ahli milik ahli waris, nggak punya apa-apa. Mereka nggak bisa, nggak mampu, udah tidak kembali kembali ke dunia, nggak bisa melakukan apa-apa lagi dan nggak bisa balik ke dunia. Pertanyaannya, kita masih bisa gak? Ente masih bisa gak? Kita masih bisa. Yang mereka kagak bisa, kalau mereka seandainya, ya Arab, balikin saya ke dunia satu menit buat hadir majelis, balikin saya ke dunia satu menit buat sedekah, buat zikir, buat tasbih. Saya bayar satu menit tersebut dengan harga satu triliun, sepuluh triliun. Dunia seisinya saya bayar asalkan kembalikan saya satu menit ke dunia. Mereka bakalan bayar. Tapi nggak bisa. Ketika mereka menyaksikan azab untuk lolos dari azab, mereka rela menumbalkan apapun juga untuk bisa selamat dari azab yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa aw'a penjahat besok di hari kiamat berharap untuk dapat lolos dari siksa Allah dengan menumbalkan anaknya. Ya bakar anak saya aja. Ya bakar istri saya. Ya bakar keluarga saya. Ya semua manusia biar mampus. Yang penting saya lolos. Saya tumbalkan mereka semua. Yang penting saya lolos. Kalah, nggak bisa. Masing-masing sesuai dengan amalannya yang dia lakukan. Mereka udah nggak bisa, cuma kita bisa. Sekarang ini kita bisa. Kita masih bisa zikir, kita masih bisa hadir. Makanya orang yang udah meninggal dunia, ngeliatin kita nih yang masih hidup. Aduh, nih orang kenapa menyanyiakan waktunya? Satu menit, satu tarikan nafas berharga. Seandainya kita bisa melihat jalannya ajal yang datang kepada kita, maka kita udah nggak sibuk sama manusia, nggak sibuk sama dunia makin berkurang umur kita, makin habis umur kita. Ini yang kita lihat yang pada sibuk sama dunia, yang sibuk sama kemaksiatan, mereka nggak nggak melihat ajal, nggak merasa bakalan mati, nggak ingat akan kematian. Kalau mereka ingat bakalan meninggal dunia besok, nggak begitu keadaannya. Masih bisa ketawa, masih bisa terbahak-bahak. Ente nggak ingat mati. Al Imam Hasanul Basri itu disebutkan sifat beliau, kalau engkau melihat wajah Imam Hasanul Basri, selalu bersedih, selalu menangis, selalu khusyuk. Seperti orang baru nganter jenazah ibunya ke kuburan. Selalu takut kepada Allah Ta'ala. Orang dulu tuh, sampai di antara mereka, beberapa imah nganter jenazah ke kuburan. Pakai apa namanya, kurung batang. Jenazahnya dikubur, udah kelas. Itu kurung batangnya diisi sama orang lagi. Orang yang pingsan karena takut ingat akan kematian digotong pakai kurung batang ke rumahnya. Sampai kayak begitu orang dulu. Nah kita lupa kematian. Kam membahikin mil afih wa kafanuhu yugta'u indal gassar fis Berapa banyak orang yang tertawa, terbahak-bahak selebar-lebarnya. Waktu dia ketawa, di saat yang sama, tukang bahan lagi motong, kafan. Yang ntar tuh kafan dibeli sama dia. Kita ketawa, terbahak-bahak, kafan kita lagi dipotong. Kafan kita lagi dipajang. Kafan kita lagi diikat, lagi disiapin. Begitu mati saat itu juga, tuh dia, tuh kafan yang lagi dipotong pas kita ketawa, tuh itu dia. Yang dipakai buat kita. Cuma kesadaran, kata Imam Ali bin Abi Talib, orang mau sadar nih annasu niyam wa idza matu intabahu manusia itu tidur lelap kalau mereka meninggal dunia baru mereka sadar ya saya baru sadar ternyata saya di dunia ini tugas dari Allah saya ditempatin di dunia oleh Allah Ta'ala untuk beribadat, mengabdi kepada Allah. Saya baru sadar. Begitu meninggal dunia, dia baru sadar. Tapi orang baru sadar setelah meninggal, manfaat apa kagak? Jangankan orang Islam, orang kafir juga entar di akhirat mereka sadar. Tapi kesadaran mereka di akhirat tidak manfaat. Mereka bilang, "Oh, kalau lu kunna nasma wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir." Mereka bilang, "Ah, seandainya kita dulu mau dengar, mau hadir, mau menyimak, kita nggak bakalan dimasukkan, nggak bakalan dibakar dalam api neraka." Mereka beriktiraf, menyadari akan kekurangan mereka, tapi nggak berguna, udah meninggal. Kesadaran setelah kematian nggak ada gunanya. Kita mau sadar sekarang. Allah Ta'ala niatkan ini majelis buat apa? Untuk nyadarkan kita. Untuk ngasih tahu kita, kalian ditempatkan, ditugaskan di dunia, tugas dari Allah. Dinas dari Allah. Tiada liburnya. Kalau kita kerja ada liburnya tapi kita didinaskan oleh Allah Ta'ala, berdinas di dunia, kepada Allah majikan kita nggak ada liburnya. Lima waktu tetap, hatta kita lagi tidur, dibangunkan. Disiapkan, para ulama mengingatkan kita, disiapkan, majlis tali mengingatkan kita. Allah Ta'ala siapkan Al-Quran, mengingatkan kita. Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad. Untuk mengingatkan kita sekalian, terus kita masih nggak ingat juga, kelewatan namanya. Nah karenanya ayo persiapkan diri kita untuk kematian. nggak ada yang berguna. Kecuali kita kembali kepada rahmat Allah Ta'ala. Kita kembali kepada diri, kembali kepada ibadat. Yang lain semuanya pepesan kosong. Kullu ma faugat turab, turabu. Segala sesuatu yang ada di atas tanah, tanah debu. Sebelum kita berapa banyak pemimpin? Berapa banyak raja-raja? Apakah di dunia nggak ada orang raja yang namanya Fir'aun? Apakah di dunia nggak ada raja yang namanya Namrud? Apakah di dunia nggak ada daripada hartawan yang namanya Garun? Apakah di dunia kagak ada pejabat tinggi yang namanya Haman? Apakah sebelum kita tuh nggak ada generasi-generasi daripada umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Lot, umatnya Nabi Saleh? Kemana mereka? Habis. Selesai masa dinas mereka, masing-masing diganjar sesuai amalan mereka. Yang lupa, lupa, yang ingat, ingat. Nah kita sekarang tuh depan kita, depan mata kita berapa banyak contoh. Anta, hendaknya engkau, ambil pelajaran dari orang lain. Atau kita akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Ambil pelajaran dari umat sebelum kita. Ambil pelajaran dari orang lain. Tuh, dia hancur. Tuh dia binasa, tuh dia dibakar, tuh dia ditenggelamkan. Ambil pelajaran dari orang lain. Atau kita yang bakal jadi pelajaran bagi orang lain. Fir'aun dengan segala kehebatannya sampai dia ngaku Tuhan. Garun dengan segala kekayaannya Lantas apa jadinya mereka habis? Dan Allah Ta'ala bilang, nanti baru sebagian. Yang lebih hebat dari dia, yang lebih kaya dari dia, banyak sebelum dia udah kita binasain. Kita nganggap, oh Fir'aun udah yang sangat hebat sekali. Kata Allah Ta'ala, yang lebih hebat dari dia banyak udah kita binasain. Gorun dengan kekayaannya Allah Ta'ala bilang, yang lebih kaya dari dia banyak udah kita binasain. Oh kita apa? Kita recehan. Nah karenanya saudara, nggak ada lah asimal min amrillah illa man rahim. Nggak ada yang bisa selamat dari perkara Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada rahmat Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah Taala. Orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala Alhamdulillah di antara rahmat Allah Ta'ala Kita bisa hadir, kita bisa ingat Kita bisa insya Allah disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah taala menjadikan kita orang yang selalu ingat kematian yang menambah bekal dia untuk kematian dia amin ya rabbal alamin Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رفع الجبين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول هب لنا كل سر رب